langsung disambung untuk menghemat waktu eh, langsung ke huruf nun gitu ya seperti tadi Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Satu, dua, tiga. ربك بمجنون selera ya kadang-kadang atau mungkin ke kecocokan suara dengan variasi itu itu jadi jadi nggak nggak bisa harus seperti itu gitu kadang-kadang nggak cocok dengan tipe atau karakter suaranya nah, nanti bisa dicocokkan mana yang cocok Ma- kalau dipaksakan tidak cocok dengan karakternya, akhirnya didengarkan nggak bagus, nggak nggak sadu. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, coba coba yang itu dulu. Ini suri yang klasik ya, yang biasa dibawakan Syekh Mustafa Ismail. Ya, ya. Satu, dua, tiga. Ma لك لأجرا غير ممنون بقى satu dua tiga وإنا لك لأجرا غير langsung naik. Kalau kalau haflah, haflah bagus yang tadi. Santai-santai dulu, tapi kalau MTG mungkin bagus yang ini ya langsung untuk menghemat uh, supaya nanti bisa uh, uh, jumlah lagunya kita tercukupi gitu. Wa inna wa inna laka ajran غير ذنون جمع ساتو دوا وإن لك لأجر وإن wa wa in wa inna laka satu dua tiga wa inna Jawab ini ya. Tapi santai saja enggak enggak yang melengking banget ya. Ngajak kita buat santai. Langsung naik gitu. Wa in wa innaka mana? Innaka la'a azimnya naik. Wa innaka la'ala khuluqin naik. La'ala apa kecocokan suaranya. Wa innaka nah, langsung naik juga boleh. Wa innaka la'ala khuluqin Mana? Wa innaka لعلى خلق عظيم latihan itu dulu yang biasa supaya melatih kelembutan suara itu kan Alim. satu dua tiga wa innaka la وإنك لعلى خلق supaya alimnya ini kan ayatnya pendek ya jadi kita harus segera alimnya dinaikkan alim wa innaka la'ala Satu, dua, tiga. Wa terakhir ya untuk pindah ke lagu berikutnya. Eh, dua ayat nih sama ya. satu balsiru wa yubsiruna bi ayyikumul maftun. Ya, ini juga versinya banyak macam-macam. Ini nanti disesuaikan dengan suara masing-masing. first Bisa dua kali. Tergantung kemampuan nafasnya ya. فستبصر ويبصرون بأيكم nah, ini Bi nah, jangan sampai lama ini tasdid bukan itu lebih ya nah, supaya gesit suaranya فستبصر ويبصرون بأيكم Kayaknya tuh Biayikumul Ajinya sudah naik Fasatu basiru mas ini ayat yang pendek. Jadi kalau kita ketemu ayat yang tanggung disambung agak pendek di apa itu? Kalau dipisah kependekan disambung kepanjangan. Misalnya sampai tiga ayat ini maunya sampai tiga <laughs> ayat tapi kepanjangan ya. Sampai bil muhtadin nggak kuat. Jadi nyambungnya bagaimana ayat itu tidak tawarlut gitu, tidak numpuk gitu. Biasanya membuat variasinya bisa numpuk itu kurang bagus. Tapi pas gitu, pas bagaimana? gerak jadi agak susah dia. Ya. ya, coba sama-sama seperti itu. Satu, dua, tiga. bagaimana tetap bisa serasi, bisa tetap harmonis, itu yang susah kan? maksimal 10 menit. Ya. Itu untuk dewasa. Nah, sudah itu harus segera pindah lagu lain. Uh, mungkin bisa pilih yang selama ini kita dengar langsung hijaz. Ya, kita mungkin bikin soba saja, soba ya. langsung ke ke apa e, bus panjang awalnya ya ini kalau harus gesit. Nah, suaranya lamban, lut, Nih, nggak boleh. Nih, mereka menghindari itu. Semini, nah itu lebih aman. Semini. Nah, bisa juga gitu. Ya. Ya. Yeah. Sekarang pakai yang bus panjar. Al-sabili. ya. Inna rabbaka satu alif. Kalau sebi eh, itu itu kepanjangan. Se sebini. Kalau itu sebini getaran aja, getaran suara. In ya, Soba ini jarang orang membawakan ya. Nah, padahal kalau di Timur Tengah itu lagu yang paling digemari. katanya bahasa Persia. Soba itu artinya semilir angin pagi gitu. Semilir angin pagi. Inna rabbaka huwa a'lamu وقت دیگه to dua sama semuanya hanya ujungnya sedih nah, gitu ya. tidak ada getaran untuk, yang nggak bisa getaran suara ya saya nggak kaku sedih gitu aja satu dua tiga Inna اتجاهنا إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله Dan itu boleh pakai ajam, boleh jawab saja. Kalau ajam itu ayatnya panjang ya. Ini hanya wa wa a'lamu bil muhtadin, enggak apa-apa. Wa ajam tapi bagaimana mempersingkat ayat yang pendek? Ya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Enggak usah pakai yang tinggi. kita beli. Satu, dua, tiga. يدهنون فيدهنون ya, kalau tadi bus panjar dibawakan di sabili sabili berarti fayudhinun biasa fayudhinun Kalau tadi tidak membawakan bus panjar sabili. Sabili. Ini fayudhidun. Ya, pakai gitu. Ini tergantung di uh, apa sabilihnya. فلا تطع المكذبين وادوا لو تدهن فيدهنون kemampuan suara ya. Fayudakinun. Coba satu, dua, tiga. Para tinggi. Fasal. soba bisa tiga tingkatan karena tengahnya ada ajam atau langsung jawab tanpa ajam gitu ya. Dibawakan dua, tapi ini karena ayat pendek bisa tiga untuk uh, apa penampilan MTQ tidak berlebih cukup ini. Sekarang baru masuk hijaz. Apa biasanya hijaznya pakai yang mana? ولا تطع كل حلاف مهين هماز panjang ini هماز مشاء ini hijaz bisa kita tapi yang kalau pakai ya di di di tuh semua pada membawakan gitu ya. Indi ولا تطع كل حلاف ولا فرنكتك يا ولا تطع كل حلاف kalau mau yang itu ولا تطع كل حلاف مهين مهين هم ولا تطع كل حلاف حلاف حلاف مكين هم هماز مشاء بنميم nah, pakai gitu ya ولا تطع ولا تطع ولا تطع كل حلاف مكين هماز مشاء مسanya naik مشاء ألا يشاء Sekarang hijaz kam. Hijaz kam. Ini ibu suaranya apa? Serak, dah serak. Men, men, lil khairi mu'tadin. yang tinggi. Man agak rombel suka yang tajam-tajam variasinya. Iza tutla alaihi Ini Ismail. Iza tutla alaihi الأولين اسمعنا يا سلام ده lagi إذا تتلى coba yang yang pertama. Idza tutla alaihi ayat. Ya. إذا usyak namanya. Zadin. Hmm, usyak ya. ya. Kalau yang tadi yang pertama itu negris, ya, sekarang yang usyak coba satu, dua, tiga. Izan tusla سنسمه jadi nggak bisa ngasih contoh yang bagus nih. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا nun. Nah, coba yang gitu, sambung ya. Satu, dua, tiga. Here Tapi lembut membawanya ya. فطاف عليها فطاف عليها على حرثكم أن اغدوا mana variasinya أن اغدوا على أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين لغدوا على حرثكم إن أن يغدوا على حرثكم إن أنا كده bisa di harus gini nggak bisa diharuskan. Pas karena begini giringnya itu tergantung giringannya gitu ya. Tuh, jadi Alur. kalau yang bagus itu begitu improvisasi. Jadi didengarkan itu enak. Bakal harus gini gitu menjadi kaku. Jadi kesaduannya hilang. أنغدوا على حوثكم إن masih ada jawab lagi صفا ألا ألا tidak terasa kalau itu memotong variasi, membuat variasi sendiri. Anna Coba. Satu, dua, tiga. Al saya biarkan وغدوا على حرد قادرين satu dua tiga وغدوا على حرد فلما bisa diimprovisasi sendiri. Jawab bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Fa nggak boleh. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا صدق الله sembuh. Kemarin itu ngomong aja nggak bisa. Jadi kalau telepon gitu suara siapa aneh itu kan. Itu sebulan, bulan. Karena nggak berhenti berhenti begitu pergi ke Riau kemarin karena diem terus mulai ini bu dan ini baru mulai lagi bersuara. Saya kira tadi udah bagus, eh pas nada tinggi masih serak suaranya. <laughs> Jadi mohon maaf mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dan ini sekedar penyemangat <laughs> memberi semangat pada adik-adik semuanya yang masih panjang masanya ya panjang untuk mencapai prestasi cita-cita dan para pembina ya tentunya pembina itu kita harapkan bisa uh, ini menjadi pe, pe apa menjadi Penyambung. memberikan motivasi untuk lebih menggali menggali variasi-variasi ya tidak hanya dari bacaan tilawah dari lagu-lagu itu katanya Syekh Darwis <coughs> itu yang tunanetra ya <coughs> terkenal jadi ternyata mengambil lagunya itu tidak hanya dari lagu-lagu Timur Tengah dari lagu-lagu klasik lagu-lagu Beethoven gitu katanya di kamarnya itu banyak baca sejarah di buku al sama itu. Uh, jadi memang harus terus menggali, menggali, menggali, membuat variasi sendiri, menciptakan variasi-variasi yang baru. Jangan jangan mencipta, justru menciptakan yang baru itu ngambil dari lagu-lagu uh, Timur Tengah ya, lagu Timur Tengah klasik itu. Itu terus kita ciptakan asal sepanjang tidak menyalahi kaidah tajwid gitu. Dan tidak menyalahi dari ini makna ayat, makna ayat sesuai gitu. Orang Mesir itu selalu gitu membacanya. Jadi selalu kedengaran indah, pas gitu, pas gitu. Kalau ibarat makanan itu maknyes, maknyes gitu ya. Karena memang pas membuat irama-iramanya dengan sejalan dengan makna bacaan itu. Nah, mungkin ini yang para asatiz asatizah ini yang bisa membuat anak-anak mah manut kata gurunya gitu ya. Ya, kita harapkan seperti itu dan saya mohon maaf mungkin yang saya sampaikan ini jauh dari <laughs> harapan mungkin ya karena memang suaranya <laughs> lagi kurang sehat karena saya niat silaturahim aja udah lama nggak ketemu Eh, walaupun kondisi masih belum 100%. Ya, sekian kita akhiri bersama berdoa. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa One.